Bhagavad Gita مولاي صل وسلم selam eder. كنت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدمه الضر من ورم وشد من صغب عشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مطرف الأدم صلى وراودت الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شممي أكدت سوده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على عصامي فكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم صلى الله عليه محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد الضر في قول لا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي يا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول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 بكل منيب مولاي يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك طاهر القلب بكل منيب ابدا مولده عندي بعنصره مبتدا للمؤمن هو ومنتهي يوم تبرز فيه القدس انه قد اخبروا بحلول القدس والقبيح وبدأ ونقيس روى ومنصدع لك سبيل عليه والأرسال للعين بالسدمين مولاي صل وسلم دائما أبدا ذراتها وتواجدها بالغير من ضمي إليك أن من رمال من بلل حزنا وبالمغنى في النار من ضربي والجنة حسبها الأنهار والحق يدمر من معنى ومن قلبي عم وصم فإن لا موت شاعرنا يسمع وبارقته إلا إلهك شبيه مولاي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من بعد ما أخبرنا قال أقوامك منه أبي أن مدينهم وجلم يقضي وبعد ما ينور بالأنف من شهب شهب المنقطة الرحمن بالحق من صنعي فلقي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 ابدا على حبيبك ريحة اليمن بموج من الأبطال منتقم من كل منزلم لله محتسب يسطو بمستشيل الكبر مصطلم حتى غدا ملة الإسلام يا بهم من بعد غد فاتنا موصولة أعطيني مولاي صلي أنت اللهم أدهانينا الواقع في المسبير الذين عمرا بعدما وردت من العيدة كل مسود حين الإيمان والداد بإيمان سمر الحق ما ترك أكلامهم حرب جسم غير محمد من جاك السلاح إلى رمز ما تميزهم والوحيد عصرنا شرهم فتحسب الدهر في الأكمام كن لا تعني أنه في دور الخيل من شدة الحزم لا من شدة الحزم صب العيد من باسهم طرقا فما تفرق بين البرم والدهم ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في جميعا توسيعي أحل أمتهم بحرز ملتي خليتي حل مع الأشبال في أجامي كم جدلت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 Keliru gitu di sana. Bersama saya ngono saya. Ditambahi NP, banyak dikir dan sholawat biar tidak kentir dan tersesat. Oh. Tulisannya gini aku mau cocok lagi. Aja mbok kira aku sih ngomong saya cuma berbicara ini. Itu Tulisannya gini Dikir dan sholawat biar tidak kentir dan sesat.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 Ada umat sing umat-umaten. Nah, gimana iki wis jelas iki. Ana sing umat itu kelas modele minal fuqara. Kanjeng Nabi ke kadal fakru ayyakuna kufra. Kuwatir Kanjeng Nabi niku. Sebab al-masaib idza tarakana tuksil qalb. Musibah-musibah niku nek nganti no tinumpa no ndadekno nguwatirno ngatoske atine.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 Wah. Dewan Perwakilan Rakyat. Wah, itu akhirnya jatah bantuan kanggo rakyat niku yo ya ora diwehno rakyat kan diwakili. Dewan Perwakilan Rakyat. Loh, sampean kok iki kok ora diternono rakyat. Oh, kula perwakilane kok. Dados iki daripada kula dongke iki tak mlok kula dhewe, kula kan wakile ndek. Ngono kan sampeyan. Jadi perlu direspon positif. Nah, terus diantemi bareng-bareng ngoten. -bareng. Ada nggih Dewan Perwakilan Rakyat. Nah iki sing guyu rada sentimen iki mesti ora nyalot niki lah. Selajengipun minal ulama-ulama ya dikuwatirke Kanjeng Nabi, ana ulama usuk.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 Paham tenang kok orang itu paham paham tenang. Jopo kok Ya. Jadi Rasulullah itu luber. Jadi nek jenengan solawat mendoakan bukan mendoakan Rasulullah, blueberry gua awak jenengan piyambak. Contohnya lagi, ana orang suke. begedu suke. kuwe, Pak. Didongake sugih, kurang ajar. Menurut aturan, Beb ini jenengan dongake aja wong sing suke sing didongake dongakno wong fakir-fakir ben suke Lah ora Sebab sugihnya orang ini nek didongake tambah sugih meluberi awak le. Ngono lho. Paham? Jadi kena ke sugih iki mesti modal kaya kowe pikir-pikir iki mesti entuk, ngono lho.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 Ngono iki nak evaluasi loh waliullah ngono kuwi. Makanya doakan orang-orang yang Anda cintai, terutama sing loman-loman gue, Sing pelit-pelit rasa. <laughs> ngani ya tetep padha wae, serasa rasa gak dongake ngono terus, Den. Om pelit ini tuku klambi nggo awake dhewe iki mikir wong pelit berat banget, berat. Nggih. Jadi itu suul adab nek kula niki lek jenengan wah aku ki ndongake Kanjeng Nabi terus salah apa? Kowe iki butuh donga ning Kanjeng Nabi. Lah, supaya apa yang kamu lontarkan ke Rasulullah itu nanti kembalinya ke kamu lagi.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 Lah di luar itu arep mbok gawak-gawake monggo, orang apa Jangan waktu tahiyat Allahumma salli ala Habibir Rahman adada maya. orang itu syahadat ya Allahumma salli ala Muhammad ya wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawatnya begitu. oh di Allah miftahi babi rahmatillah. ada <laughs> ada. Ora gato. Ya maksudmu kepingin cerita dicinta-cintakan tapi keliru juga. Ya. Yang benar dari Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina. Kalau Habib saya gimana? Ngaku Sayyidina Ngarep niru aku monggo ora niru yo ya ora apa-apa, murid ngeyel kok. Ya beda. Lha murid saiki lak ngeyel-ngeyel lah. Alah beb aku tak melu sing ora nggo sedina ora apa-apa tetep mlebu surga dan itu benar. Benar. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala Muhammad. Saya kadang nek jejer karo wong-wong modelane rodok tak banter nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tak ngono nggih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sing ngono bar salat salaman tadi itu kok pakai Sayyidina itu ada dalilnya enggak? Kurang duit dalil.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 Kuwi wong semanggi kidul. Wis cukup ina apa ina karo kulhu, sing penting salat wis to. Ojo gaya, oh malah orang wong sing ning masjidmu malah nesoni awakmu malah akhirnya orang salat. Kita sesuaikan, kita sesuaikan. Makanya kan kadang begini nih pas Ramadan gitu. Cuman nek sing Ramadan solatnya kecepetan banget ya. Ora ora genah kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Abdulil apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin tak. <laughs> Ana sing model-model kaya ngono, ya cepat tapi yang aku aturan drone kowe iki wae hasil. Ki wong ahli sunah kadang yo ya nganyelke.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 Saya nanti akan membaca surat Al-Baqarah 150 ayat. Eh, sakarmu. Oh siap. Nah, bismillah. Rampung isyrok misalnya. Soalnya bacaannya dewe surah apal, Ini apal pun ya bacaannya kecuen. بسم الله الرحمن الرحيم Iki mulai matahari arep mati jan. Alif lam mim. Ya tenono rampung padang wis jan. Assalamualaikum assalamualaikum lho anakku urung makan sekolah lah. Bingung toh? Malah bingung dhewe. Jadi oke lah, pakailah yang melu itu loh. Para wali wis ngajari zaman akhir engko menungso niki beda karo zaman-zaman awal. Zaman awal tuh waktu kita eh, suwi kape, gara-gara alat-alatnya ya suwi, ngono Biar Biyen ki waktu waktune suwi apa? Solo ke Surabaya ki petang dino. Numpak apa jarang. Kan suwi. Jadi waktu ni ya kita suwi. Lah saiki nyep langsung nang. Jadi ketok cepat kape, Mudah jadi berdiri itu. Terus nanti kalau pas sami Allahul man hamidah ya dodo Ya maksudnya itu dari Rabbana walakal hamd saiki ngono ora nggo sami Allahu liman hamidah. Nek aku ora tetep sami Allahu liman hamidah, baru Rabbana walakal hamd. lagu kowe iki niru Mekah, Mekah iki apa ora mesti bener kabeh. Saya tidak menyalahkan Mekah, cuma aku melu carane wong Jawa. Lagu kok malah melu wong Jawa, Arab kowe ngono melu Jawa iki piye maksudmu lah? Enak sing ngoceh ngono iki. Lah kowe iki piye wong Jawa ki ya melune Arab kono, cuman melune ki Arab-arab sing biyen-biyen ora Arab anyar-anyar kuwi. Sing sithik-sithik ora edo ngene-ngene ra ndel naudzubillah min dalik. Ngono iki kemungkinan. Rabbana al apa? Biasanya kowe ki nek jenengmu sami Allahu liman hamida, sami Allahu liman hamida rabbana walakal.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 Ya, sing iso. Tapi terserah, dawanya itu seberapa Pak? Ya hitungan dhewe lah. Ukurane wong dawa ki kaya apa. Terus berdiri tahiyat yang pertama itu tidak wajib. Nek lali ditambahi sujud sawi, nek sengaja dikamplengi ngono. Ha kurang ajar salat disengaja terus tahiyat ora. Kowe bendina ni sarung-sarunge wong piye pokoke khusyuk. Timbang kowe maca Samarinda 2010 padha ora khusyuke maca Rabbana Allah Madinah kan lalu genah. Allah kakean ngomong lha menungsa saiki iki gayane iki didhisikke timbang anune Kowe itu tidak khusyuk itu tidak boleh berarti salat membaca sesuatu.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 Ya insyaallah hadirin dan hadirat, Asap Nafal nanti walau qalilan untuk menutup acara ini. Tadi kita lakukan apa namanya masalah solat tadi ojo sudah bingung. Ya, pokoknya yang penting solat panjang pendeknya pun juga sing biasa aja tidak usah bingung, semua insya Allah kalau dijalani dengan baik, semuanya akan jadi baik.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 Coba kita renungkan yang bab salamnya. Kalau solawat ini sudah sering dibahas. Soalnya itu solawat dan salam itu kan satu paket. Ada paket solawat salam, ada paket solawat sendiri, ada paket salam sendiri. Tapi secara umum solawat dan salam satu paket. Karena Allah mewahyukan Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Kita akan bahas bab salamnya, dikit saja. Coba perhatikan ketika Allah perintahkan solawat, sallu alaihi. Tapi ketika Allah perintahkan salam, wasallimu taslima.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 Jadi yang nggak percaya monggo tidak usah percaya. Kalau tidak percaya berarti tidak percaya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al Habib Ali bin Alwi Khalid pesan seorang ulama tempo dulu. Ya kurun waktu sekitar 400 500 atau mungkin lebih dari itu ya tahun yang lalu.